Mudah-mudahan hadir kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam Mudah-mudahan Allah tetapkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaahnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah.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 الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل على في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العظيم Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita yang 10 ayat itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, para pendengar radio Aswaja NU Magetan di mana saja berada, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Hari ini memasuki ayat 236. Insya Allah nanti akan kita bahas sampai ayat 237 karena itu satu bahasan baru kita selanjutnya nanti akan masuk kepada bab yang lain.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 La junaha alaikum in talak. Nun sukun bertemu ikhfa hakiki. Samar-samar di bibir dan mendengung. In talak tumunni. Nun tasdid gunnah mendengung. Tolak tumun nisa'a. Nisa'a ada mat tobi'in. Sa bertemu dengan A atau Hamzah. Itu satu kalimat. Berarti hukum bacaannya mat wajib. Musakol kilmi. Panjangnya enam harokat. Nisa amalam tamassuhunna gunnah. Nun tasdid gunnah au tafridu lahunna nun tasdid gunnah lagi faridah wa matti'uhunna nun tasdid gunnah enak kalau membaca gunnah digunakan nono nikmat mat lah au wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaru mata'an ambi fathah tanwin bertemu ba iklab artinya tanwin di situ diganti dengan suara mim am bil ma'ruf kenapa kok diganti mim karena bertemu dengan ba itu alasannya itu hukumnya eklab dibalik atau ditukar. Hakon ala hakon fathah tanwin bertemu dengan ain. Idhar idhar halki huruf idhar halki pinter niku? Nah, mosor apal. Hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Lah di sini tadi apa hurufnya? Ain. Hakon alal muhsinin. Jadi kalau idhar halki itu dihentikan meskipun setengah nafas. Hakon mandek sih. Gitu itu seharusnya latihannya yo. Hakon ditinggal nyapu, <laughs> ditinggal goreng tempe baru nanti ala. Ini soalnya kalau nggak dilatih, sok kita ini manya. Hakon ala. Loh, akhirnya kan mendengon. Mestinya bacanya hakon ala mandek harus. Orang kok hakon ala itu nyambung namanya. Nah kalau ikhfa hakiki baru mendengung. Wih dinteni suwe kalau mendengung rapopo. Seperti tadi yang di atas tadi. Tolak, enggak apa, panjang latihan karena Baik, itu dari segi tajwid diahnya. La junaha, sekarang terjemahnya ya. La junaha, tidak ada dosa alaikum atas kamu sekalian wahai laki-laki. In apabila tolak tumun nisa, menceraikan wanita malam sebelum Malam itu bukan bengi. Malam, malam begini. <laughs> Malam sebelum tamasruhunna engkau jamah mereka. Jamah niku di demek, nggih. Ya? Disentuh. Tamasruhunna au tafridulahunna atau belum ditentukan faridoh mahar lahunna bagi mereka faridoh, maharnya. Faridoh itu kewajiban, fardu. Tapi di sini artinya kewajiban manten lanang itu mengganti apa? Mahar. Maka disebut di sini faridoh artinya mahar. Kemudian wa matti'uhunna, matta'yu matti'u itu menikmati. Tapi di sini artinya dan berilah mereka mut'ah mut'ah itu pengganti kesedihan. Hmm. Bukan ganti rugi, ya. ganti senang, ganti badi maksudnya. mati'uhunna dan berilah mereka hadiah yang menyenangkan. Alal musi'i bagi mereka yang limpah ruah. Musi'i itu adalah uh, ombo jembar ing bondo musi kodaruhu sesuai dengan kemampuan wa alal muqtiri dan orang yang susah sempit kodaruhu semampunya mata'an bil ma'ruf sebagai hadiah hiburan bil ma'ruf itu yang patut umume umumnya. Belum paham toh? Hmm, yo, ya, lagi artinya kan sepotong-potong. Soalnya jenengan mau terjemah gitu aja belum tentu paham. Makanya nerjemah Al-Quran itu bukan menafsirkan. Ada beberapa aspek yang memang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Orang kok paham, terus kemudian nafsirnya dewi, tidak bisa. Hakon yang demikian ini hak kewajiban alal muhsinin kepada orang-orang yang baik. Itu terjemah harfiahnya. Nah, kalau diterjemahkan di situ di Quran terjemah itu, mesti gini, tidak ada dosa bagi kamu sekalian apabila menceraikan istri kalian sebelum kamu gauli atau belum ditentukan maharnya. Dan berilah mereka hadiah penggembira bagi mereka yang punya uang atas dasar kemampuannya. Dan bagi mereka yang tidak punya uang juga atas dasar kemampuannya. Sebagai hiburan bagi wanita yang diceraikan itu secara patut. Demikian inilah kewajiban kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Nah ini masih ada kaitannya yaitu suratul Baqarah ayat 237 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعلم يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طا إخفاء حقيقي tolak kol-kolah meskipun di tengah kalimat harus ditampakkan. Ora kok wa in talaqatumu talaq tumuhunna nun tasdid hunna. Min qabli. Nun sukun bertemu kof ikhfa hakiki. Qabli. Kolkolah. Huruf kolkolah pinten? Lima. Kotbu. Jadin. Kof. ta Ta. Jim. Dal. Jadin niku tak dal terakhir. Eh. Wonten, saya suwe saya hafal. Kados masak nih kalau, merasa ditulisnya saya malah enak. Ditulis malah salah kabeh. rasanya ra karu-karuan. Begitu juga tajwid. Semakin sering belajar, semakin sering membaca, insya Allah semakin enak, semakin nges. Kemudian wakot faradtum lahunna nun tasdid gunna lahunna faridatan fa fathah tanwin bertemu fa ikhfa hakiki faridatan fanisfu ma faradtum illa ai matobi ilah bertemu dengan hamzah beda kalimat Hukum bacanya majais, Panjangnya enam harokat. Makanya maca nenek sudes illa nah, eneng eneng nggie orang kok nih, illa eh, tapi ada apa namanya iramanya itu ayyafuna Nun sukun bertemu ya. Idgham bi gunnah. Ayyafuna. Masuk kepada huruf ya dengan mendengung. Ayyafuna. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Nun tasdid gunnah. Uqdatun nikah wa ta'fu nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki mendengung wa ta'fu aq robu ta'fu bertemu dengan hamzah aq robu mat jaiz panjangnya enam harokat enam ketukan وأن تعفون أو وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا nun sukun bertemu sin ikhfa hakiki tangsaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir ya rong ayatnya setengah jam bahasih Tajwid sama terjemahnya. Makanya kalau tiga tahun masih sampai surat Al-Baqarah ayat 137. Itu kalau nggak pernah hadir yang ngomongnya ngaji tafsir telung tahun terima nih mau ngentuk satu sih sing dikaji ki ngopo <laughs> paling Pak Yusuf nyuak-nyuak ini paling. Ya ndak dulu saya di Asabri itu hampir sepuluh tahun itu baru sampai surat Al-Maidah. sepuluh tahun. Surat Al-Maidah. Nah, ini terjemahnya ya. Suratul Baqarah 237 ini terjemahnya Wa apabila in jikalau tolak tumuhuna engkau wahai laki-laki laki-laki menceraikannya atau wanita itu istrinya mingkobli sebelum antamasuhuna engkau menyentuhnya wakot farotum tetapi sudah kamu tentukan lahuna bagi mereka faridoh mas kawin atau maharnya fanisfu maka ambillah setengah ma farotum dari apa-apa yang telah kamu tentukan Illa kecuali ayafuna. Ayafuna itu memaafkan. Au atau orang yang biatihi okdatun nikah wali nikah itu memaafkan. Jadi biati biatihi okdatun nikah itu adalah di tangannya lah akad nikah. Kalau gadis berarti akad nikah di tangan sinden Walinya. Wa anta'fu dan demikian engkau memberi maaf akrobu lebih dekat litakwa kepada sikap ketakwaan. Wala tansau dan janganlah engkau melupakan al-fadla kelebihan bainakum di antara kamu sekalian. Innallaha sesungguhnya Allah bima ta'maluna terhadap apa-apa yang kamu kerjakan basirun maha mengetahui. Itu terjemah per huruf. Nah kalau terjemahnya secara kalimat dan apabila kamu wahai laki-laki menceraikan istrimu sebelum engkau kumpuli dan telah engkau tetapkan maharnya, maka ambillah setengah. Dua, dua per setengah niku pinten? Seperdua nggih. Nah, separuh. Hmm. Separuh dari apa? Mafarotum yang sudah ditentukan itu tadi, ambillah setengah. Ilah kecuali kamu mengikhlaskan. Atau wali yang mengijabkan itu mengikhlaskan. Memaafkan itu maksud mengikhlaskan. Wis rasa setengah wis, pengen kabeh. Kemudian memberi maaf itu wa anta'fuwa, membebaskan, memberikan maaf itu akrabu takwa. Mendekati sifat ketakwaan. Walatan tansal fadla bainakum dan janganlah melupakan kelebihan satu di antara yang lain. Inna Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Jadi dua ayat ini Bapak Ibu sekalian. 236 dan 237 itu. Ada kalanya perceraian itu dilakukan sebelum menikmati malam pertama. Ya Pak eneng ya Pak? Eneng. Ora eneng piye? Zaman Nabi sahabat asbabun nuzulnya itu memang ada. Sebab turunnya ayat 236 ini, sahabat Nabi dari kaum Ansor, begitu nikah, bengine, wes aku pegatannya. Itu. Jadi malamnya. Belum sampai ketemu. Kenapa? Karena mau pergi berperang. Loh. Dan sakit apa eneng Pak? Eneng. Mantannya berarti ijabnya terus delik Orang ketemu. Mantan wedok. Nah, kok ceritanya Mas Pati nih kok? Sapa kayak jenenge? Nah, begitu malam apa siangnya ijapan, malamnya pamit ke kali. Ndak enggak ketemu lagi sudah. Nah. Nah itu kalau gimana itu? Nah, kalau terjadi seperti itu, jadi syaratnya itu ada Qobla duhul, ba'da duhul. Ini buzul tak sing paham. Soalnya jurusan syariah. Artinya manten itu kalau sudah menikmati malam pertama, kalau pekatan, maka harus menanti arba'ata asyurin wa asro. Empat bulan sepuluh hari. Tapi kalau belum, qobla duhul, belum merasakan malam pertama, gak apa-apa. Itu loh tanpa idah, Lah aturane hanya berada pada mahar. Nek pancene pas akad nikah kuwi Kobil tu nikah wa tazwija bil mahri madkur umpamane utangan mergo ora ora tunai umpama maharnya belum ditentukan kalau terjadi perceraian itu hendaknya si laki-laki memberi namanya mut'ah Mut'ah itu hiburan. Hadiah. Penggembira. Eh. Dek, ini mergo aku ya sarek lunga aduh, eh, Ini gak nerus nih lakon. Pisah ya. Heeh, Mas. Karumbe, mbek, Ya eh. Lah aku mergo nikahku kayak karo bapak itu sik mahare utangan ora halan, ora tune mergo utang. Ya ikilah, Dik. Aku duwe arloji. Merek apa? ala merek pasar baru. <laughs> Regane piro? Ah, paling nyiteng. Enggak apa Karena bagi yang mampu ya biqadaruhu Alal musi qadaru itu maksudnya bagi mereka yang mempunyai harta benda yang cukup hendaknya yang pantas dan patut. Ojo sampai ngelamar yang gawa luxio. Luxio. Buh, buh silan buhura kan gak luxio. Nah, terus moro-moro mutahnya hanya arloji tak bermerek. Utawa bahasa lainnya adalah jam tangan kiloan. Sak kilo sewu. Jadi ada pirsa nggih? Lho, teng pasar turi kathah. Jam niku kiloan. Niku nek ra kanca rasa kandhani Jadi tumbas niku kiloan, jadi dikai kilo jame krapyak-krapyak. 5 kilo berarti 5000. Mbok jumlahe piro? Ben. Eh. Kadang nek tepak yo ya apik, kadang nek ora tepak yo, ya elek wong jenenge mawon jam kiloan. Tapi kalau memang alal muktiri orang yang memang sempit kondisi ekonominya sesuai kemampuan. Tetapi mut'ah ini dianjurkan. Dianjurkan. Kenapa? Biar getone iki ra nemen. Padahal kenyataannya tidak dirugikan sedikit pun si wanita. Tapi hanya saja namanya jadi. Namanya sudah pernah nikah, gitu loh. Hanya itu saja. Wong saya utuh. Sekarang malah kebalikan zaman sekarang. Itu loh. LKMD. Lamaran Kerry. <laughs> Mergo gak hati-hati. Maka bagi bagi kasus seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah memberi mut'ah gitu aja. Mut'ah itu apa? Bisaroh. Bisaroh itu apa? Adem-adem, anyep-anyep lah. Mbah duit kek, Mbah cincin. Umpamanya akad nikahnya mau dijanjikan seperangkat alat sholat. Kemarin sudah saya sampaikan loh. Seperangkat alat sholat itu cindera mata saja. Jadi yang namanya mahar itu kalau bisa yang bermanfaat. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang malah dirham, dinar. Itu. Ini Pak dokter ini bisa menyediakan itu. Mahar dinar, mahar dirham. Mungkin ada juga yang pengen e, mengenang tanggal pernikahan. Tanggal 25 bulan Mei tahun 2005 umpamanya. Itu digenapkan, dijadikan angka. Berarti menjadi berapa? 25 juta 20 ribu rupiah 50 rupiah itu mahar namanya. Kepada teman-teman penghuli memang saya sampaikan, boleh saja mahar itu Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Tetapi songgone luweh abot. Mahare Quran, neng setelah nikah, utuh. Sampai dua anak lima itu utuh. Ora diwaca blas. Berarti tidak dimanfaatkan. Muspro. Maka kita arahkan kalau bisa cendera mata. Cincin-cincin itu diganti itu. Dek wis rasa cincin-cincinan ya, tak kei seperangkat alat salat. Hmm. Pakaian sak setel, pening set. Hmm. Saiki seranggu pening set pening set. kok. Lah mergo apa? Karepe daftar saiki nikah engko. Padahal menurut aturan undang-undang tidak -undang, bisa. Kenapa? Harus menunggu 10 hari. Nanti di Kenaipan akan diadakan model C, yaitu diumumkan ke halayak, Ditempel nih dengan kantor. Si A, si Fulan tanggal 10 hari lagi akan nikah. Dan nanti kalau ada komplain, itu makanya ada tenggang 10 hari. Tapi rata-rata sekarang minta dispensasi. Dispensasi. Nah iso daftar saiki kawene engko kawinnya besok. Ngotot. Loh ini sudah jelas kok. Ini dadine karo cah lanang ya. Meskipun begitu aturan tidak membolehkan. Siapa yang mengizinkan tanpa harus menunggu jeda waktu 10 hari itu? Yang boleh mengizinkan adalah Bapak Camat. Ya, makanya ini Pak Camat. Nah ini Pak Camat didasarkan pada realita. Mergo mungkin ya LKMD mangku. Wong oh, bocah wis blendang mono. Itu umpamanya, perhitungannya macam-macam. Atau mungkin mau segera pergi ke Taiwan, ke Hong Kong. Itu boleh. Jadi ini aturan pernikahan. Maka di akhir ayat 236 disebutkan mata ambil ma'ruf sepantasnya yang berlaku di wilayah itu. Beda loh. Di Magetan beda, Gresik beda, kemudian di Kalimantan beda, di Medan beda. Karena apa? Ada kalanya tradisi itu sing lamar kuwi sing wedok. Eneng sing lamar sing lanang. Eneng mahare kuwi ora diberikan pada calon istri, tapi neng nih, makanya coro bosok iklan itu, wani biro. ada juga anakku. Di India banyak kasus seperti itu karena apa? Jadi banyak wanita yang dihukum karena yang membayar mahar itu adalah si wanita. Dan yang menentukan adalah bapak sing lanang. Oh. Dok, kue rapi anakku. gih Pak kebo limo, Lah ini nembe dua kebo setengah niku. Ya setengah, sing papa setengah engkau. Ternyata sampai sekian tahun nggak dibayar maharnya, dituntut. Nah, cobi ngoten niku. Makanya Islam itu diatur indah sebenarnya. Sebagai mut'ah. Nek dipikir, nek provokasi ini setan mesti mau. Jogelem ya, dikawin no terima mau dikai hadiah penggembira. Hmm, magic chair bisa. Juga padahal tidak dirugikan apa-apa. Karena belum terjamah. Belum dahola piha. Belum apa namanya istilahnya, belum malam pertama. Nyinggol maling lungguh panjang kuat tok. Nah itu. Nah, kemudian Allah menegaskan lagi di akhir ayat ini, hakon alal muhsinin. Yang memberikan mut'ah ini betul-betul orang baik, Menutup. Sekarang kan sulit toh mencari orang yang betul-betul baik. itu itu duluan. lah nawak nih, uh luar biasa. Ini nanti uh, diskon, belum lagi dapat diskon sudah ada bonus. Jadi tuku apa itu jelas. Tetapi diskon dan bonusnya wis disebut nih. Bonusnya nanti adalah gerejokan banyu. Panci iso umup dewe. Berarti hadiah itu disebut <laughs> nih. Eh, bonusnya. Nanti potongannya 50%. Barangnya apa itu orang disebut nih. Orang sampai ini dadal apa. Datang aja ke toko saya. Masya Allah. Jadi orang mencari orang baik itu sulit sekarang. Makanya modus operandi atau modus penipuan itu banyak. Kalau dulu jenengan mungkin di SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah. Ya kan? Nah, sekarang modusnya ada lagi yo, sing ngaku-ngaku kanca. Kula niki entuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki usran yo. Ya? Heeh, sapa ta iki? Bolo, mosok ra Wah. Ini si botan men, wis kok tak telepon maneh. Gayane iki lho. Setelah dua jam kemudian telepon lagi. Ya apa? Wis mari konseran. Wah rapat. Begitu. <laughs> Sopo to iki? Jajal elengen, sapa ayo? Akhirnya kan saya nebak suaranya seperti teman saya. Saya tebak lah, Loh iya wis ngerti dadak teko. Lho gitu. Akhir-akhirnya dia tanya, saya punya banyak elektronik barang bagus-bagus ini. BM ini black market. Loh, saya baru sadar orang ini mau menipu. Pikirku Ridwan Surabaya ki ya sapa? <laughs> Nek Ridwan ki Madura aku duwe. Akhirnya dia ketipu dia. Akhirnya tanya lagi, "Ya apa itu?" Aku ora butuh aku, alatku pirang-pirang ning omah. Wis nek gelem nek iso kapan-kapan sampe ning omah kowe lah. Sudah, akhirnya gak nelpon lagi. Seperti ini. Maka dalam kasus pernikahan yang belum bermalam pertama, hendaknya memberikan mut'ah. Karena ini masalah ringan tetapi berat. Ringannya kenapa? Memberikan mood, ah, hanya pengganti biar dia tetap senang. Tetapi belum tentu semua orang mau. Ya? Menungso ki pokoknya naik oleh seneng, naik kelangan emoh. Naik oleh seneng, naik kelangan peleme teng grandul ning omah. Alhamdulillah, pelemku akeh jan. Ngene iki aku rapi, ora kira lho wah sakmene mbane lho tekan dindi. Tapi bareng pelemangganya tidak ada sama sekali. Ah, mulai mencari kambing hitam. Marai suwe ora udan, nyeneni sing gawe udan. Sajane wis rabuk, terus tak rabuk, paling rabuke palsu, nyeneni mana? Subhanallah. Jadi kalau berpisah atau bercerai sebelum malam pertama dan belum diberi maharnya, maka si laki-laki harus menggantinya dengan mut'ah. Nanti pengadilan agama juga begitu menentukan. Sampai dengan berikan mut'ah mas gitu. Mut'ah niku nopo? Ya, sampai duit duit pura yang dompet kuwi. Buka seret. Kantun gang salewu. <laughs> Ya wis 5000 kuwi ya. Lah jamu aku mboten gadah jam. Duh, wis piye iki? Kuplok silian. <laughs> Lah jasa kuwi Mas. Lah niku ngampil gian, Yo. Makanya mut'ah itu adalah biar menjaga ketenangan. Nah, yang kedua, apabila kasusnya sama, menikah kemudian belum sampai bermalam pertama, cerai. Tetapi maharnya sudah dibayarkan. Hendaknya si laki-laki ini mengambil setengah. Setengah. Mahari alat sholat Quran lah juga setengah piye <laughs> Yos sampai lima ratus mas, aku lima ratus. Apa yang ngono? Loh, tapi kalau jumlahnya umpamanya mata apa apa namanya? Mas kawinnya berapa mas? Anu nih, dirham. Berapa? Lima ribu dirham. Nah, akhirnya kan diambil wis 2500 dirham tak jupuk ide sing setengah sampean jupuk. Itu. Umpamanya emas. Maharnya berapa? satu kilo emas. Nah, berarti kau oke men ta? kok setengah kilo kok oke ya? <laughs> ya wis, anu emas saon. Nah, saon. Wis, berarti kan setengah oneding. Loh, tetapi kalau si laki-laki itu memberikan tanpa meminta setengah, itu lebih baik. Akhirnya takfu itulah, memaafkan itu maksudnya, ya wes, wes aku ratang jubuk separuh lah, wes PNKB. Itu lebih baik. Atau, atau juga, yang menikahkan. Le, iki mergo, anakku itu iki yo, susah nemenen iki. Iki mahare rasa mbok jupuk ya. Nggih, Pak. Nah, itu lebih baik. Makanya di akhir ayat ini untuk merelakan itu, antakwa itu merelakan maksudnya. Akrobulit takwa. Mendekati sifat orang takwa. Berarti di antara sifat-sifat orang takwa itu adalah mudah merelakan demi kebaikan. Berarti nek oyo-oyoan gampang lilo iki takoi san. Gak apa-apa wis. Lekku, lekku, lekku. Umpamane ibuke numpakne grontol utawa gedhok ngoten niku nggih. Ing pasar sayur. Lah teko omah ngoro-moro anake loro oyo-oyoan. Lah ini kalau tidak merelakan salah satu, ini bisa jeblok gak mangan kabeh. Umpamanya adiknya, "Ya wes Mas, mergo aku uripku sik suwe ya." Kan adik. <laughs> sampean maem ae. Sampean kan luwih tuwek, berarti umurnya kan <laughs> wis tanganane Mas. Itu berarti adiknya Ibu eh mesti hebat kowe Lek. cilik kok wis Jawa. eh hebat le, Bolak-balik hebat, ibu bapak yang 5000, lima ngewu, sepuluh ngewu. Loh kenapa? Padahal regane grontol 500. Allah itu untuk kebaikan ini mengalah ini seperti ini orang takwa itu. Wong sing dioyok ki ya apa? Kadang-kadang awake dhewe iki banyu oyok-oyokan, sayur oyok-oyokan. Bakul letek lho, sesuk lho, nek kono butuh terong aja dikai. Bareng ngono bakal eteke teko. Bu, teroke aku ora. Lah kono kadung rata doli. <laughs> Mayare sing pesen malah ora tuku. Merugikan. Banyak kita ini apa memperebutkan dunia yang tidak jelas. Eneng warisan ki wis oleh oleh neng ngono kemeneng ya iki. Ya Allah. Ya mbok yang ngomong, "Eh aku ki soleh lho kae iki." Mosok Mbah, ah, heeh, elingku lah ning arisan ki andiku bolak-balik kok pengen oleh. Ya, soalnya kula niki wonten niku sering. Akhirnya saat ini kula kei tanda tangan. Apa noleh tanda tangan? Lu tanda tangan nggak mawon saya urung aku kok. Mas, niku kula dereng oleh lho. Wingi kok. Jenengan sinten namane? Niki. Lah niki jenenge niki eh, mun mun telah niki. Niki tanda tangan sinten? Nggih tanda tangan kula. Lah terus Nggih sakjane kita tanda kula, tapi kula dereng oleh arisan lho gitu Ya Allah. Itulah bahwa hakikat sifat orang yang takwa itu mengalah demi kebaikan. Wis tole kira-kira nopo iki. Kira-kira pekerjaan dilakukan. Wis wis ngalih kabeh tak tandangane. Gitu. Sehingga Walatang tangsaul fadla bainangkum. Janganlah sampai menutup mata terhadap kelebihan masing-masing. Wong wedok duwe kelebihan, orang laki-laki juga punya kelebihan. Ojo koyok Haji Ida. Loh, wong lanang serane regane blas. Eh, perso Haji Ida napa tadi? Kailo, no, maija kaji, oke. Oh, SCTV itu. Indira cerita itu. Jadi nggak ada yang benar sama sekali laki-lakinya itu. Jangan sampai. Ya kita harus mengakui lah, Mas, pancen gaji ki titik, Mas. Tapi sampean ki nek mangan nyenengne wong. Ya. Bagus kan? <laughs> itu. Jangan yang maunya tuh enak sendiri. Nek iso Mas, mangan ki aja oke-oke. Manten koyo koyo kaya kabeh dikekne lho sing lanang. Dari napa, Pak? Ya apa sing eneng? Iki sedaya enten. Kekne kabeh. Unjukane napa? Kopi, susu. Bareng wis rada tuwek lho. Pesenane tambah oke, Ram. Wong bar mbele wedhus mergo bodho, nggih ta? Digoreng. Iki dipeseni, Pak, iwake aja oke ini turah no. Urung sampai mangan wis dipeseni. Ya Ngono mungkin nek randang mangan yo ya diseneni ya. Kalau wis tak goreng nih rendang mangan gayamu lho. Engkel waluwe ngelas ngelus weteng, basa wis meteng randang. Astagfirullah. Diakui bahwa wanita mempunyai kelebihan, laki-laki juga mempunyai kelebihan. Ayo cuma menangi dewe. Hmm. Mas, Mas yo sampai ngantuan, Mas. Ternyata rezeki ramandek mandek loh Mas. Dodolan kerupuk oleh badi ini kisar satu sewu. Yang tengah putuk kerupuk sak gerubah gede. Nah, makanya dalam pesan wasiat dalam berkeluarga, walimah itu hendaknya mempelai itu saling menghargai. Ojo sampai dalam keluarga itu seakan-akan menjadi manusia baru yang lupa tentang kulitnya. Menyadari bahwa istriku dari Gresik dan saya dari Magetan. Wang Gresik kuwi gak patek doyan bayem. Makanya ben piye carane doyan bayem? Titik-titik. Kayak no aku bobor tadi. Nah, suwe-suwe kan ternyata bobor ki enak. Nah itu. Demikian juga ketika saya ke Gresik, jangan maksa saya makan rajungan. Ojo sampai maksa mangan iwak kupang. Akhirnya mendem telung dino, telung bengi ora sadar. ini contohnya. Makanya kita ini harus apa namanya? Kalau saya ngisi walimah, yang namanya klop, yang namanya terp itu tidak harus sama. Okay. Namanya klop itu tidak harus sama. Kunci kuwi nek padha, kunci karo bolongane kok padha luruse, ora kena dibuka lawange nggo apa lah ngancing piye. Mesti kuncine itu berupa batangan, nanti yang di pintu itu berupa lubang itu. tumbu kuwi mesti tutupnya nyeper. Gitu, tumbu ning jembluk. Umpama padha jembluke, eh. <laughs> kuwi mesti ora bisa ditutup utawa padha nyepere kuwi ora manfaat argo ndelikne apa tumbune ya itu lho laki-laki piteksa wanita halus nah antara piteksa karo halus inilah menjadi sebuah karakter carane piye gantian gantian buzul Jadi tumbas kambi naik pancen duitnya cukup wong siji ibu esek bapaknya poso. Wulan buri untuk arisan cukup baju satu, ibu e lagi. Bapaknya poso. Biasanya bapaknya kelambi sak duel-duel gimana? Nah ibu kan gengsi. Lah tiga bulan setelah itu baru bulan keempat dik mergo wis telung wulan awakmu kelambine wis saiki papa ya. Heeh, tapi bapak nduran tok yo ya, ngisor aku. <laughs> ya Allah. Jadi itulah manajemen akhirnya hidup itu menjadi nikmat. Sehingga para membalik penceramah banyak mengatakan rebutanlah, jangan rebutan benar, tapi rebutanlah salah. Maka di sini kalimat yang dipakai oleh Allah dalam surat ini adalah ya'fu, afun. Afun itu kan memaafkan. Padahal kalimat di sini yang dimaksudkan adalah bukan memaafkan lesan, tetapi merelakan. Wis ben mahari nggak saya ambil setengahnya. Karena saya memang orang baik. Cara ngomong ngono kuwi. Ndak lah. Udah yang setengah ambil aja. Lah sampean kaus, Saya masih ada. Itu. Nah, ketika masing-masing merasa mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka yang diekspos ini jangan kekurangannya. Lagu niki aja pancet, lagu niki ganti-ganti loh. Kadang Iromo campur sari, Kadang dangdut, maksudnya ngeten. Aja kok lagune mung kuwi, Pak. Awakmu nek turun nglinduran. Petuk neh sesuk naik ya ngono kuwi. Lho, wong lindur ora sak donya wong lindur ya kita. Sesuk neh petuk tanggane neh cerita neh nglindur sing lanang. Kuwi lagu pancet. Mbok yo ya di diekspos itu kelebihannya. Ngeten lho. Bojoku ki elek. Tapi rezekine Nah itu. Bujuku pinter. Tapi ngantuan. Tidak nah, apa-apa, yang penting diekspos. Sing wedak yang ngono. Bujuku ki eh, masih eh, meneng no. Eh, wis nek maem. Tolong piring. Bukan ibu, eh mau dikira bujuku. seneng. Ini gambaran loh. Kalau bingung naik ngaji ngeten ini dikira menyentuh jenengan. Saya hanya gambaran secara umum. Banyak kita ini tidak mengakui kelebihan orang lain. Ngeten tak mau. Yang dilihat hanya kekurangannya. Sehingga ketika kita cerita, wah wong kae loh. Biyen ini gini gini. Alah apa? Akeh tunggale. Seperti itu. Karena tahun-tahun akhir ini manusia itu sudah kehilangan simpati dan empati. Simpati itu kalau orang lain senang, ora serta-merta memberikan selamat. Kehilangan simpati kita ini. Umpama tonggo kita ini anaknya danemnya tertinggi. Ngono kerandang selamat ya, danem tertinggi. Enggak, paling nyontet. Seperti itu. Termasuk empati. Sehingga akhir ayat 237, "Innallaha bima ta'maluna ta basir." Allah mengetahui apa saja yang kita perbuat. Meskipun lahirnya berbeda dengan batinnya, yang dibaca Allah adalah batinnya. Mudah-mudahan dua ayat ini memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Marilah kita akhiri kajian kita dengan bacaan suratul Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته